Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Kita lanjutkan pengajian kita masih tadi pada poin yang keenam yaitu memperbanyak uh, perbuat atau memperbanyak sikap-sikap romantis yang bisa menumbuhkan dan memupuk rasa cinta kasih antara uh, suami dan istri. Inilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW perhatian tentang masalah ini. Dan ini diriwayatkan oleh istri-istri Nabi bagaimana romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan bagaimana beliau ya berbar meletakkan kepala beliau di paha istri beliau sambil baca Al-Quran. Padahal istri beliau dalam kondisi lagi datang bulan. Namun hal ini tidak menjadikan Nabi SAW Alaihi Wasallam jauh dari istrinya. Beliau tetap meletakkan uh, bersandar di paha istri beliau, kemudian membaca Al-Quran. Di antara perkara yang saya menakjubkan itu tentang kisah Sofiyah radhiyallahu taala anha. Sofiyah adalah seorang wanita Yahudiyah yang keluarganya diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sehingga dalam satu hari ayahnya meninggal dunia dibunuh oleh para sahabat atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Suaminya juga dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau atau atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga saudaranya juga dibunuh atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hari yang sama kerabatnya meninggal semua, ayah, suaminya, kerabatnya ya, meninggal atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Sofia dinikahi, Sofia bintu Huyai bin Aktub dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai seorang manusia wajar jika seandainya Sofia kemudian dendam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajar Kenapa orang ini yang telah membunuh ayah saya, membunuh suami saya, membunuh saudara kandung saya ya. Akan tapi semua hal tersebut tidak ada di dada Sofia. Kenapa? Karena hati Sofia telah ditawan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap romantis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia terhadap Sofia. Oleh karena di awal pernikahan, perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal pernikahan, Sofia tatkala hendak naik di atas onta, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofia radhiyallahu taala anha agar Sofia bisa naik di atas onta. Dan ini dilihat oleh banyak sahabat. Ini luar biasa ya. Rasulullah SAW tawaduk terhadap istrinya sehingga diinjak, dia tegakkan kaki lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofia supaya bisa naik di atas onta. Saya tanya sama antum, antum ada yang pernah demikian? Tegakkan lutut istriku tolong, tidak apa-apa Silakan. <laughs> Ustaz, istri saya gemuk, Ustaz, gimana saya enggak? Ya, jadi maksud saya mungkin tidak seperti itu ya. Mungkin tidak seperti itu. Tapi mirip-miriplah seperti itu ya. Dan ya, kalau istri antum misalnya mengambil panci di atas lemari, antum tegakkan lutut antum. Ini ganti kursi demi kamu istriku, injak. Kenapa apa subhanallah? Istri enggak akan lupa subhanallah. Saya pernah injak-injak suami saya. <laughs> Ngambil apa? Mungkin tidak seperti itu, tapi yang mirip seperti itu. Contohnya kalau antum naik mobil, naik mobil. Nah antum mau pergi sama istri misalnya, Jangan jangan supir yang bukakan pintu is, buat istri antum. Antum yang bukain pintu buat apa? Istri antum bukain pintu. Sayangku silakan. Permaisuruki silakan kan. Indah kan seperti itu. Setelah dia masuk kemudian tutup baru antum naik. Nah, ini istri merasa apa? Disayangi. Senang istri seperti itu. Tawadulah antum sama apa? Istri. Jangan antum itu bubuk buka itu pintu buka. Lewat belakang itu, itu gas tolong angkat masukkan ke bagasi. <laughs> kasihan istri ya akhirnya membantu ente apa gimana ya, harusnya ente tunjukkan bahwa anda sayang seperti sama sama istri seperti inilah yang membuat Sofia lupa terhadap semua itu lupa tentang dendam suaminya dendam terhadap ayahnya dendam kenapa karena Nabi telah menawan hatinya tatkala Rasulullah SAW sedang dalam Sahih Al Bukhari dan tatkala Rasulullah SAW sedang iktikaf di Masjid Nabawi kita tahu iktikaf itu apa iktikaf adalah apa namanya qatul qat, apa namanya uh, qatul alaik anil makhluk wal ittisalu bil khaliq. Namanya iktikaf, hakikat iktikaf adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk lalu menyambung hubungan dengan al khaliq dengan mencipta. Itu etika. Kita etika bukan buat ngobrol, bukan tapi ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW buat semacam kemah-kemahan agar dia bisa beribadah konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala di malam hari datang Sofia mengunjungi Nabi di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW tidak pulang saya lagi Etika, kok ganggu-ganggu enggak. Istrinya datang, Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, ngobrol, bicara suami istri. Ngobrol berapa lama sampai Rasulullah SAW istrinya kalau kita katakan mutuskan ibadah dia demi untuk ngobrol apa? Dengan istrinya. Karena Rasulullah SAW ingin menawan hatinya. Mengobrolah Nabi SAW dengan istrinya. Waktu istrinya mau pulang, Rasulullah SAW keluar dari masjid ngantarin istrinya. Yang ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya orang iktikaf boleh keluar dari masjid kalau darurat. Waktu itu malam hari. Sementara siapa yang antar Sofia pulang ke rumahnya kalau bukan suaminya? Maka Rasulullah SAW keluar dari masjid dan kembali lagi. Makanya seorang kalau itikaf boleh dia keluar misalnya dia panitia itikaf tidak menyediakan makanan. Apakah dia boleh keluar? Boleh. Keluar dalam rangka mencari makanan ya yang terdekat. Jangan dibilang, "Wah, ada ada nasi padang sana jauh 2 kilo." Kita ke sana. Ini batal itikafnya kalau gitu. Jadi kalau ada di situ dekat-dekat ya kita makan seadanya supaya kita bisa kembali lagi ke ke masjid. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW, ya, meskipun sedang etika, ngobrol sama Sofiyah, bahkan ngantar Sofiyah pulang ke rumahnya, ya. Dan inilah yang menawan hati siapa? Sofiyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya, istri senang kalau kita romantis. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, apa tidak ingin melihat orang-orang Habasyah bermain-main di masjid?" Kata Aisyah, ya saya ingin lihat." Maka Aisyah pun nonton orang-orang Habasyah, ya, Abu Nabi Herabi mereka bermain-main perang-perangan di Masjid Nabawi. Waktu itu Aisyah melihatnya dari dalam rumah Nabi SAW di jendela. Kemudian Aisyah meletakkan dagunya di pundak Nabi SAW dan menempelkan pipinya dengan pipi Nabi SAW. Ditempelkan. Pipi Aisyah bertempelan dengan pipi Nabi SAW dan dagunya di atas pundak Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Aisyah Rasulullah SAW mengatakan, hasbuki, cukup wahai Aisyah. Sudah lama kau nonton, kata Aisyah, belum. Rasulullah SAW tidak lama berikutnya membiarkan Aisyah nonton. Eh, Rasulullah SAW mengulangi lagi. Hasbuki, sudah cukup wahai Aisyah. Kata Aisyah, belum. Sampai ketiga kali, hasbuki baru cukup. Kata Aisyah, saya bukan minat nonton orang-orang tersebut. Main-main di Masjid Nabawi. Tapi agar mereka tahu bagaimana kedudukan saya di sisi Nabi. Jadi Aisyah sedang pamer kalau dia sedang nempel sama siapa? Rasulullah SAW. Dan itu wajar sifat perempuan. Ya, ente kalau keluar jalan gandeng itu istri Ada orang laki-laki ikhwan jenggotan perempuan cadaran di belakang, kenapa di sini tinggal. Betul dia cuma sendiri, sendiri tinggal istrinya. Eh hey, mas, mas, saya ini saya istrimu. <laughs> ini sendiri tinggal gimana? Gandeng istri itu jalan, dia bahagia senang apalagi depan teman-temannya. Dan wanita itu suka begitu, suka ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwasanya suaminya sayang sama sama dia. Kalau suaminya belikan emas sudah dia pamer sana sini udah wah sini suami saya belikan emas nih baru dibelikan emas padahal beli sendiri <laughs> kadang-kadang gitu padahal nyolong uang suami, tapi dia ingin menyampaikan bahwasanya suaminya sangat cinta kepada pada dia. Maka kita harus pengertian dalam hal ini kita berusaha romantis kepada istri kita dan ini butuh belajar. Dan ini butuh belajar apa? Romantis. Istri-istri juga butuh belajar, suami juga butuh belajar. Dan saya saya saya dikeluhkan seperti ini. Saya bilang ada ikhwan kenal saya bilang Ustaz gimana saya nikah istri saya tidak romantis. Ya, jadi hambar di rumah itu apa? Hambar. Jadi hamba. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara perkara yang menunjukkan apa namanya keromantisan juga jangan lupa kalau istri kita berbuat baik jangan lupa kita mengatakan syukron ya habibati apa hafal dulu apa syukron ya habibati artinya apa terima kasih wahai kekasihku antum sudah hafal belum Hah? Hah? intinya Ente terima kasih. Istri bikin teh, jangan jangan malas bilang apa? Syukron. Dia dia langsung berbinar-binar. Besok bikin teh lagi. Kalau ente nggak bilang syukron, dia nggak bikin teh. <laughs> dia bikin teh, dia bikin apa, masak apa. Ente bilang syukron, diambilkan makanan, bilang apa? Syukron ya Habibat. Latih, latih diri. Setiap dilakukan suatu kebaikan, terima kasih sama dia. Ini berlaku buat istri, buat anak-anak, semuanya kalau mereka berbaik, perlu penghargaan. Kita berusaha dia ikhlas, tapi kita perlu apa? Penghargaan. Jangan ente cuek-cuek saja, istri sudah bikin sang mati, cuek wajah cemberut gimana? Kalau dia rapikan tempat tidur, syukuran masya Allah. Puji perbuatan dia, masya Allah hari ini tempat tidur kita bagus misalnya atau yang lainnya. Hari ini kamu, pokoknya inilah kita puji kalau dia dan kita berterima kasih kalau dia melakukan satu kebaikan. Kita bilang syukuran. Demikian juga para wanita saya ingatkan, lelaki itu ingin dihormati. Ar-rijalu kuwamuna ala nisa' lelaki adalah pemimpin keluarga. Nah, lelaki ingin istri itu menunjukkan ketundukannya kepada suaminya. Sampai di antara perkara yang disukai oleh sebagian suami, meskipun dia sedang bersafar, istrinya mau keluar, dia SMS suaminya, suamiku saya ingin ikut pengajian, saya minta izin ikut pengajian. Semuanya waktu baca SMS tersebut dia bahagia subhanallah istri saya mau ikut pengajian minta apa? Minta izin. Ini penghargaan terhadap suami ini menambah cinta suami kepada istri. Mau kemana? Mau ke mall minta izin. Suamiku saya ingin ke mall misalnya, minta izin. Jadi setiap kalau ingin keluar yang jauh minta izin, ya. tapi kalau cuma beli gula, beli beras nggak usah minta izin ya. Ini minta izin mau beli beras aja minta izin ya. <laughs> Ente mau kegiatan beli aja nggak usah minta izin. Tapi maksudnya kalau ke mall, ke pengajian, keluar yang lama, maka minta izin kepada suami. ini akan karena suami ingin dihargai dan ingin di, dihormati. kalau dia tahu istrinya menghormati dia, istrinya menghargai dia, maka dia semakin cinta kepada istrinya. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, perkara yang berikutnya, perkara yang ketujuh, ya, Eh, berusaha mengungkapkan cinta kita kepada istri kita. Dalam bahasa kerennya kita bergombal terhadap apa? Istri kita. Meskipun dalam gombal tersebut terkadang ada dusta, nggak jadi masalah. Ya. ya. Dan ini dibolehkan dalam syariat. Dalam hadis, rokhasan Nabi saw alaihi wasallam min al fi salaf Rasulullah SAW membolehkan dusta pada tiga perkara. Fil harbi wa fil islahi dalam peperangan boleh berdusta, untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa juga boleh berdusta. Al-islah bainan nas untuk mendamaikan orang yang bersengketa juga boleh berdusta. Wa qauli rajuli limraatihi dan perkataan seorang laki terhadap istrinya. Dalam riwayat yang lain, wa hadisur rajuli imra'atahu wa hadisil mar'ati Seorang laki ngobrol dengan istrinya atau seorang istri ngomong sama ngobrol sama suaminya ini dibolehkan dosa. Jadi tiga dosa yang dibolehkan. Ini pendapat yang kuat sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, benar-benar dusta. Jadi dusta benar-benar dusta dibolehkan dalam tiga perkara. Dalam perang kita boleh berdusta, misalnya kita tunjukkan kepada musuh kita, kita tidak ingin menyerang, padahal kita yang tidak menyerang. Atau sebaliknya kita menampakkan seakan-akan kita lemah, ternyata kekuatan kita sangat kuat sehingga kita bisa serang musuh lengah. Atau sebaliknya kita lemah, kita tunjukkan seakan-akan kita kuat supaya musuh gentar. Dan ini boleh dilakukan dalam peperangan. Karena peperangan dibolehkan dusta. Di antaranya al-islah bainan nas, di antara perkara dosa yang dibolehkan adalah untuk mendamaikan di antara dua orang yang bersengketa. Dan ini boleh dosa yang sungguhnya. Ya. Makanya saya pernah dengar ceramah seorang syekh. Dia cerita tentang masalah al-islah bainan nas, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ada dua orang dahulu bersahabat dekat. Tahu-tahu mereka berdua bertengkar. Dan bertengkaran sudah lama bertahun-tahun. Akhirnya syekh ini datang kepada salah satunya. Dia dusta, dia mengatakan, "Wahai fulan, oleh fulan ingin temanmu dulu itu ingin sekali ketemu dengan kamu." Ya. Dia datang kepada satunya wahai fulan. Ya. Temanmu satu juga ingin ketemu dengan kamu. Bagaimana kalau kamu undang makan? Intinya dia dusta. Waktu dia sampaikan kepada satunya, wahai fulan, temanmu itu ingin sekali ketemu dengan kamu. Padahal enggak. Akhirnya teman ini mengatakan, demi Allah dia mau ketemu saya? Kamu berani sumpah dia ketemu saya? Wah repot juga ini saya padahal dusta ini. <laughs> Gimana ini? Bingung dia. Padahal eh, karena mereka tahu Orang-orang Saudi tahu kalau dusta untuk mendamaikan itu dibolehkan. Maka dia sudah curiga, jangan-jangan Syekh ini dusta. Ingin mendamaikan saya dengan dia, maka dia bilang, "Syekh, ente bersumpah kalau memang dia ingin ketemu dengan saya." Berani bersumpah? Syekh itu bingung. Akhirnya dia bilang, "Demi Allah, dia ingin ketemu dengan kamu." Padahal tidak. Setelah itu Syekh ini gelisah. Waduh saya bersumpah lagi <laughs> dengan nama Allah Bohong lagi Akhirnya dia telepon Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala dia cerita, dia gelisah. Syekh, saya ingin damaikan dua orang. Tapi saya berdua, saya bilang dia ingin ketemu dia, padahal tidak. Waktu ditanya, saya bilang demi Allah. Kata Syekh, kalau dia tanya lagi, sumpah lagi tidak apa Kalau dia tanya lagi apa? Sumpah lagi. Intinya apa? Bersumpah untuk mendamaikan. Ini diperbolehkan, tapi jangan sampai ketahuan. Urusan dia Gimana caranya bisa apa? Bisa damai antara suami dengan istri yang bersengketa, antara kakak dan adik yang bersengketa, antara teman sakarib yang bersengketa. Kita boleh berbohong untuk mendamaikan mereka. Ini bohong yang disyariatkan. Di antaranya dusta seorang lelaki yang ngobrol dengan istrinya dan sebaliknya dusta seorang istri yang ngobrol dengan suaminya. Itu apa kedustaan yang menemukan cinta kasih di antara mereka. Bukan semua dusta. Bukan istrinya tanya, "Mas, kamu kawin lagi?" Oh, enggak. Ini dusta enggak boleh ini. Ini dusta ini. Ini kazab ini, enggak boleh. Bohong. Enggak boleh kalau dusta sendiri enggak boleh. Maksudnya dusta apa? Dusta yang menumbuhkan cinta kasih. Misalnya kita mengatakan istriku kamu cantik sekali hari ini. Oh masa, bener kan, mas? Iya bener. Emang hari-hari yang lalu tidak cantik mas? <laughs> nggak cantik juga, cuma hari ini lebih cantik. Jadi ini nggak apa-apa seperti ini. Wah istriku kamulah satu-satunya di hatiku dalam hati saat ini. <laughs> saat ini jangan keluar diam dalam. Jadi ini gombal-gombal ini disukai oleh wanita. Wanita itu suka digombali. Kalau nggak pertanya, kalau nggak percaya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu itu senang digombali. Meskipun dia tahu suaminya gombal, dia pun tetap suka digombali. Bilang istriku, masya Allah rambutmu cantik. Saya cantik emas. Ah, oh cantik. Pokoknya bilang aja cantik. Kamu paling cantik dalam hatiku misalnya gitu. Ya. Meskipun banyak kembang, tapi kamu kembang yang terindah misalnya. Misalnya. Gitu. Ya antum nggak apa-apa ini seperti gini nggak jadi masalah. Tulis syair cinta buat istri, dapat pahala. nanti buat syair-syair sama teman, bikin syair cinta sama apa? Istriku. Gini-gini buat syair lah. Saya juga nggak pandai, tapi bikinlah syair buat apa? Istri. Kalau istriku, istri sebelum tidur, suamiku saya sayang sama kamu, saya juga sayang sama kamu. Kenapa kita kaku bilang saya juga sayang sama kamu? Saya sayang sama kamu. Hmm, hmm, hmm. <laughs> Jawab itu, ya saya juga sayang sama kamu. Gombal nggak apa-apa ya, bohong subhanallah. Begitu Allah ingin suami istri terjaga kecintaan mereka sampai Allah bolehkah Nabi SAW bolehkan bohong demi untuk menjaga apa mawadah antara suami dan istri menunjukkan bahwasanya mawadah suami istri perkara yang dituntut karena kalau kita mendapatkan kebahagiaan di rumah banyak sekali masalah yang bisa di, kita dapatkan anak-anak juga enak dirawat oleh ayah ibu yang bahagia kita pun tertundukkan, kita bisa menundukkan pandangan kenapa kita sayang sama istri kita oleh karenanya dituntut untuk menumbuhkan cinta kasih antara suami dan dan istri meskipun dengan e, berdusta tidak jadi masalah. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang bisa meningkatkan keharmonisan rumah tangga yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Ini kata para ahli tarbiyah mereka mengatakan merubah suasana. Ini perlu agar kita tidak ter terjebak pada suatu su suasana yang monoton itu-itu saja. Ya, sekali-sekali apa namanya rubah tempat tidur yang tadinya pojok kiri pindah ke pojok apa kanan ya, nah, ada jadi masalah ya ganti apa spray ya. ini merubah apa suasana ya ajak istri jalan-jalan keluar sama anak-anak sekali-sekali anak-anak titip sama mbah sudah keluar berdua sama apa istri saya ketemu beberapa ikhwan masya Allah umroh bareng sama istrinya suasana indah ya jauh dari kerjaan, jauh dari anak-anak, ya sekali tidak jadi masalah. Anak-anak sekali-sekali kita ajak umroh, sekali-sekali kita umroh sendiri. Kalau nggak punya uang untuk umroh, ya sudah jalan keluar makan di warung kopi, marang makan bakso nggak jadi masalah berdua. Ya. Tidak mesti harus umroh ya. Jadi rubah suasana ya. ya waktunya ngaji-ngaji, ada waktu juga untuk apa? Bermesraan antara suami dan istri. Jangan setiap hari, ayo kita pergi kemana? Ke pengajian ke pengajian lagi, pengajian lagi, <laughs> minggu depan lagi. Ayo sedikit kita keluar kemana? Ke pengajian. Ke pengajian terus ya, kapan kalian jalan-jalan? Istri butuh pengajian, istri juga butuh apa? Jalan-jalan, butuh refreshing kata orang. Jadi rubah suasana ini penting untuk menambah cinta cinta kasihnya Sebelum keluar rumah berdoa, sampai di sana ada waktunya, ada waktunya ngaji. Ada orang datang ke saya, Ustaz, saya ngaji sama Ustaz Fulan. Tapi gajinya kepanjangan Ustaz. Nanti kalau sudah sampai duhur selesai kita keluar pun susah karena saking ramainya ustaz tersebut. Akhirnya pulang sudah kemalaman. Saya bilang, ya udah kamu keluar, nggak usah ngaji sampai selesai. Kan ustaz itu ngajar beberapa buku. Sebelum selesai kamu pergi supaya ada waktu jalan-jalan sama apa? Istri. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya, maksud saya istri juga punya hak untuk kita rubah kondisi, rubah uh, suasana ya. ya. Rubah dekor kamar itu boleh ya. Rubah kondisi uh, tempat tidur juga diperbolehkan ini semua untuk uh, merubah suasana agar kita tidak terjebak pada kondisi yang monoton. Tapi para hadirin hadirat subhanahu wa taala di antara hal <clears throat> yang bisa menambah keharmonisan rumah tangga kita ngobrol dengan istri tentang nostalgia-nostalgia yang indah. Ini juga perlu ingat tentang masa lalu yang apa? Yang indah ya. Ingat enggak? ingat enggak sayang dulu kamu begini. Iya Mas, dulu kita begini ya. Ingat ini menimbulkan cinta cinta kasih. Di antara, di antara obrolan kita kita mengingat nostalgia yang yang indah. Rasulullah SAW satu hari berjalan bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, takodamu, kalian jalan di luar. Para sahabat akhirnya pergi terlebih dahulu. Setelah para sahabat jauh berjalan, Rasulullah SAW mengatakan, ya, ya ta'ali kuki. wahai Aisyah, ayo kita lomba lari. Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lomba lari. Maka lomba larilah Aisyah dengan Nabi SAW. Kata Aisyah, wa kuntu jariyatan lam ahmilullah malam abdun. Ya, Aisyah masih kecil, masih buja, masih apa namanya? remaja, tidak berat, belum belum gemuk. Sehingga waktu lomba lari dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi jelas kalah, Nabi sudah tua ya. Aisyah masih gadis remaja, kurus, begitu lomba lari akhirnya Nabi kalah dalam lomba tersebut. Waktu kalah Nabi diam-diam saja. Kemudian berjalanlah hari, berjalanlah waktu, berjalanlah bulan. Rasulullah SAW menunggu kapan Aisyah gemuk ya. Kemudian sampai berjalan tahun, akhirnya Aisyah gemuk. Waktu Aisyah gemuk, kesempatan. Waktu itu Rasulullah SAW sedang bersabar juga dengan para sahabat bersama Aisyah. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW mengatakan takut dia membayangkan Rasulullah SAW suruh sahabat jauh jalan di luar. Kenapa? Dia ingin bernostalgia dengan istrinya. Pergilah para sahabat setelah berjalan jauh. Rasulullah SAW mengatakan ta'ali kuki, Ayo mari kita lomba lari. Kedua kali setelah entah berapa tahun yang lalu. Waktu lomba lari karena Aisyah sudah gemuk, akhirnya Nabi SAW menang. Waktu Nabi SAW menang, Nabi SAW tertawa. Nabi SAW mengatakan, Hadihi bitilka. Ini untuk membayar kekalahanku yang dulu. Subhanallah. Berarti Nabi ingat nggak masa indah. Lomba lari itu kenangan indah. Antum sekali-sekali ajak istri lomba lari. Sunnah Nabi ya. Iya atau tidak? Sunnah Nabi atau tidak? Nabi ngajak Aisyah lomba lari. Ente jangan lo ajak lomba makan terus. Lomba lari. Kalau lomba makan terus gawat. <laughs> Lomba lari sama istri. Jangan. Sekali-sekali. Kalau bisa, ya lomba yang lain. Intinya, ini yang nostalgia yang indah yang diingat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diingat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya, tidak apa kita duduk sama istri ingat waktu kita seperti ini dulu. Ingat cerita kepada istri kita ini semua adalah kisah-kisah indah yang bisa menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ke-10, apa yang kita lakukan jika terjadi keributan antara kita dengan istri kita. Ini perkara poin yang cukup penting ya sebagai penutup dari pengajian kita. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya kehidupan rumah tangga tidak akan luput dari ya cekcok ya. Inilah pernik pernik pernik kehidupan. Tatkala terjadi keributan antara kita dengan istri kita, jangan kita tuduh bahwa istri kita kurang bertakwa. Atau jangan kita tuduh kita juga kurang bertakwa. Ingatlah bahwasanya rumah tangga terbaik yang ada itu rumah tangga Nabi SAW juga tidak luput dari cekcok. Terjadi keributan ya meskipun tidak banyak tapi terjadi. Ya, cekcok antara Nabi dengan istri-istrinya, antara istri yang satu cemburu dengan istri yang lain. Terjadi problematika enggak maksud saya? Terjadi problematika di rumah tangga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu di rumah tangga Nabi SAW, sementara Nabi adalah orang yang paling mulia, istri-istrinya adalah orang yang paling mulia, bagaimana lagi dengan dengan kita? Maka wajar jika terjadi problematika. Nah, yang jadi masalah bagaimana sikap kita menghadapi problem atau masalah antara kita dengan istri kita. Ya. Yang pertama, ikhwan fillah wa azani kita atau istri kita kalau timbul pertikaian, permasalahan, yang pertama yang harus kita perhatikan, jadikanlah diri Anda termasuk dari problem. Jadikanlah diri Anda termasuk dari apa? Problem. Kalau Anda menjadikan problem tertumpu pada pasangan Anda, maka Anda akan ya, merendahkan dia dan berusaha menyalahkan. Ini tidak berusaha tidak mencari apa? solusi. Namun ketika Anda menjadikan saya juga termasuk problem, maka kita berusaha mencari solusi. Kenapa Anda juga merasa salah? Karena bisa jadi istri kita yang salah, namun akar dari kesalahan tersebut mungkin dari kita, mungkin kita kurang perhatian, mungkin kita kurang dakwahi, ya. Mungkin kita tidak penuhi janji kita sama dia sehingga dia marah-marah, muring-muring. Sebenarnya akar permasalahan kembali kepada kepada kita. Atau karena kita bermaksiat di luar, lihat-lihat cewek yang yang haram, lihat aurat-aurat wanita yang haram, sehingga asarnya dampaknya adalah sikap istri kita terhadap kita sebagaimana perkataan para salah, saya mengetahui dampak dari maksiat tentang sikap keluar sikap istri oleh karena tatkala timbul permasalahan, permasalahan antara kita dan istri, jadikanlah kita bagian dari problem. Dan ini langkah yang tepat sehingga kita berusaha mencari solusi. Saya juga salah. Ini timbul permasalahan karena ada saya juga punya andil dalam terjadinya permasalahan tersebut. Yang kedua, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, eh, tatkala terjadi problem ya, kita bahas di tempat yang pas dan di waktu yang pas. Jangan lagi ada permasalahan kemudian kita bentak-bentak istri kita di hadapan anak kita jangan. Anak-anak kasihan lihat orang tuanya apa? bertengkar. Dan ini ya ikhwan kalau anda, anda marah sama istri tahan. Jangan marah di depan anak-anak, kasihan anak-anak. Saya pernah ngisi pengajian-pengajian seperti ini di Jakarta. Tiba-tiba ada suami istri marah di belakang. Jenggotan dan cadaran. Iya beneran, di depan umum. Yang jenggot lempar aqua kepada istrinya. Waduh gimana? di ya, akhir kalau lempar nanti di rumah, jangan di sini lempar aku orang lihat banyak. Apa perkataan orang? Padahal banyak orang-orang yang ngaji, yang baru pakai jilbab di masjid, yang pakai jilbab ABG yang macam-macam ya. Dia tuh ini gimana jenggotan? Saya nggak mau suami jenggot. Ini lempar aku di depan umum. Ya, akhirnya timbul apa namanya image yang buruk terhadap orang. Kenapa dia tidak bisa tahan emosi? Ya. Seharusnya orang yang mengikuti sunnah Nabi lebih utama menahan emosi, lebih sabar, bukan lebih emosional. Istrinya salah kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Ini bukan justru sunnah Nabi mengajarkan kita untuk lebih apa? Lebih untuk bisa menahan emosional kita. Jadi kalau kita lagi marah sama istri, lihat kondisi, jangan kita lampiaskan begitu marah langsung lampiaskan. Ini tidak benar, ya. Tidak benar. Kita seorang beriman, kita lihat kapan waktunya kita lampiaskan, di mana posisinya dan di waktu yang tepat. Jangan di hadapan anak-anak. Jangan juga kita omelin istri kita lagi naik mobil lagi aja mobil kamu gini gini kamu dalam mobil nih ente bisa emosi nih naik mobil istrinya bilang saya keluar saya loncat dari mobil loncat sana ya loncat betulan gimana <laughs> jangan nih jadi jangan lihat kondisi yang baik di kamar di mana baru baru ngobrol karena kita karena kita ingin cari solusi kita bukan dendam ingin habisi istri kita ini istri kita punya jasa banyak, sudah ngandungi anak kita, sudah mulus kita. Dia punya kesalahan, punya perempuan, lelaki, manusia punya kesalahan. Oleh karenanya kita bicarakan masalah tersebut di tempat yang pas dan waktu yang pas. Kalau kita ingin cari solusi, kalau nggak ingin cari solusi ya sudah, nggak usah. Perkara berikutnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu terjadi permasalahan kita bahas permasalahan satu persatu. Apa masalahnya ini? Dan jangan ungkit-ungkit masalah yang lalu dulu. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu, ibu-ibu itu kalau sudah marah-marah dia bisa mengungkit seluruh masalah. Dan mereka memiliki hafalan yang kuat dalam urusan ini. Kalau dia bilang, oh suamiku kamu begini, kamu begini, kamu kita laki-laki bingung. Iya, iya aduh kita lupa semua. Kenapa? Kita mikir anu, mikir utang, mikir macam-macam. Sehingga mau mikir kesalahan dia kita lupa. Tapi istri dia punya hafalan yang kuat mikirkan kesalahan kita. Kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu sama ibu begini, kamu sama mertua saya begini, kamu uh banyak sekali. Kamu sama kakak saya begini, kamu nggak belikan saya eh, ingat. Ibu-ibu jangan begitu. Kalau ada masalah sama suami, bahas satu persatu. Jadilah orang yang wanita yang berakal, ya. karena kita ingin mencari solusi. Jangan diungkap seluruhnya dalam satu tempat itu berarti kita tidak cari solusi, tapi permasalahan dibahas satu demi demi satu. Kemudian diantaranya berusaha agar permasalahan tersebut hanya kita yang bahas, jangan sampai keluar. Ya, sebagian ibu-ibu lagi ribut sama suaminya, cerita ke ibu-ibu yang lain. Suami saya begini-begini, dia curhat tapi dicurhat kepada banyak wanita. Kalau mau curhat kepada satu wanita cari solusi yang amanah. Bukan ketemu Umahat cerita, ketemu Umahat cerita, Umahat cerita. Akhirnya apa? Dia mempermalu, mempermalukan suaminya. Dia bongkar aib apa? Suaminya. Ini nggak benar. Jadi kalau masalah di dalam rumah jangan keluar. Jangan sampai keluar. Jangan sampai cerita kepada wanita yang tidak amanah. Kalau bahkan kalau perlu orang tua tidak perlu tahu. Orang tua tidak perlu tahu, mertua tidak perlu tahu, kita selesaikan sendiri. Ngapain kita bikin pusing orang tua kita, bikin pusing mertua kita. Dan kalau orang tua sudah turut campur, mertua sudah turut campur, susah adil mereka. Namanya mertua dia berusaha bela putrinya. Namanya ibu kita dia berusaha membela apa? Kita. Sehingga akhirnya tambah kacau. Kalau bisa kita selesaikan sendiri, selesaikan. Tidak usah ikut campur orang orang luar. Ya, orang tidak perlu ikut campur orang orang luar. Ini di antara perkara yang perlu kita perhatikan. Dan terakhir saya tutup dengan perkataan suatu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Darda kepada istrinya. Ya, riwayat ini diriwayatkan dengan sangat yang lemah, tetapi sering didukil oleh para ulama karena maknanya yang indah. Ya, jadi Abu Darda pernah berkata kepada istrinya radhiyallahu anhu, "In ana ghadibtu farabbini wa in anti ghadibti rabbituka wa illa falan nastahib." Kata dia, "Wahai istriku, kalau saya marah, maka berusahalah redamlah marah saya. Dan kalau kamu marah, saya berusaha untuk meredam apa? kemarahanmu. Kalau saya marah, kamu marah terus gimana? Kapan kita mau Muhammad? Nggak akan bisa gabung kalau begitu. Ya. Ibu-ibu juga ingat, kalau suami sudah marah, Jangan angkat suara lagi. Emang mau kalau suara tinggi bisa ngalahkan suami? Nggak bisa. Suaranya tinggi, suami keplak selesai. <laughs> Suara marah-marah urut, kamu saya cerai, buyar sudah. Suami kalau sudah emosi juga otaknya kadang nggak jalan. Kamu saya cerai selesai. Nanti yang tinggal tinggal penyesalan. Oleh karena kalau suami sudah emosi, turun. Turun tenangkan suami. Demikian juga istri kalau sudah emosi, suami yang baik tenangkan istrinya. Kalau enggak, kalau enggak terus tidak akan bisa berjalan kehidupan rumah tangga. Dan perkara yang menakjubkan, saya pernah beberapa tahun yang lalu ketemu dengan seorang ikhwan dari, kalau nggak salah di Bekasi. Ya. Dia umroh. Kemudian kita ngobrol, dia bilang, Ustaz, saya baru ngaji Ustaz. Baru dua tahun ini. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kata dia, Ustaz setelah saya, setelah saya ngaji, Subhanallah kehidupan rumah tangga saya berubah. Dulu saya sering bertengkar sama istri. Waktu saya ngaji, saya tahu bagaimana suami yang baik. Istri saya pun ngaji, dia semakin taat sama sama saya. Kita nggak pernah lagi bertengkar sekarang, Ustaz. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, rindu ingin bertengkar sama kamu. <laughs> Bener dia bilang gitu sama saya. Ini menunjukkan ngaji itu merubah apa? Merubah akhlak. Nah kalau seorang laki ngaji harusnya lebih sayang kepada istri. Kalau istri ngaji harusnya lebih taat kepada apa? Suami. Harusnya demikian. Jangan sebaliknya. Lebih cepat emosi, lebih cepat marah. Nah, ini tidak benar. Berarti pengajiannya ada yang nggak beres ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sekedar teori, sepuluh teori yang bisa kita sampaikan. Yang kita perlukan adalah pengamalan dan perlu kita melatih diri kita, diri kita untuk pengamalan. Oleh karena saya ingin tanya sama antum, siapa yang habis ini setelah pengajian ingin mandi sama istrinya? Angkat tangan. Hah? Siapa yang berniat ya? Bilang insya Allah. Insya Allah, insya maju Ya, antum aja mau angkatannya malu-malu. <laughs> insya Allah, nah, malu itu baik ya. Demikian saja. Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang bertanya, saya persilakan. Masih ada lima menit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bagaimana cara kita istiqomah ya dalam kehidupan rumah tangga maupun tatkala di kantor ruang pekerjaan ya. Ya pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ala diniknya. Ini paling utama kita doa terutama tatkala kita sholat malam. Ya ikhwan antum butuh untuk sholat malam meskipun tiga rakaat. Ya. Oleh surat Al-Muzammil dinamakan oleh sebagian ulama dengan Zadud Da'iyah, bekal para da'i. Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Wahai pria yang berselimut, bangunlah dan sholatlah malam. Kenapa dai di siang hari dia bertemu dengan berbagai ujian? Dia berdakwah, kemudian mungkin dicerca, mungkin dicela, dituduh dengan tuduhan yang dusta, mungkin ber, bertengkar atau apa dimusuhi oleh keluarganya, maka dia butuh mencharger imannya di malam hari. Antum pun demikian. Antum waktu kerja di siang hari antum bertemu dengan berbagai macam ya pekerjaan, bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak mengenal sunnah atau orang-orang yang jauh dari Islam, ya, yang mungkin marah sama antum, bertemu dengan kehidupan rumah tangga. Kalau antum harus charger diri antum iman antum di terutama di waktu subuh hari sebelum subuh. Salat, bangun, lawan itu ngantuk meskipun tiga rakaat. Setelah itu berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang, yang bolak-balikkan hatimu, kokohkan hatiku, istiqomahkan aku. Kokohkan hatiku maksudnya apa? Istiqomahlah, Istiqomahkan aku. Yang kedua, di antara hal yang paling penting adalah mencari komunitas, cari sahabat meskipun kita kerja mungkin di ruangan yang amburadul kita punya teman. Sekarang lagi ada WhatsApp, kita bikin grup-grup yang orang-orang sehingga kita baca hadis di tengah perkuliahan mungkin kita bisa lihat uh, ayat ini membuat kita apa istiqomah ya. Di antaranya ikut pengajian minimal seminggu sekali kita datang ikut pengajian berkah datang ke tempat pengajian di masjid sholat tahiyatul masjid kemudian nunggu ustadz mungkin baca Quran ya dan lainnya ini di antara kiat-kiat istiqomah ya Allah alam bisawab setiap masalah apapun, apakah syariat selalu memprioritaskan yang utama, selalu melihat masalah dan mudarat, e, benar syariat dibangun di atas menimbang antara maslahat dan mudarat, menolak kemudaratan sebisanya dan mendapatkan maslahat sebanyak-banyaknya. Namun terkadang ada kemaslahatan yang memang diilgo oleh syariat, tidak dianggap oleh syariat. Maka tidak boleh kita pula menganggapnya. Contohnya, misalnya homer itu bisa mengobati misalnya, atau homer bisa menghilangkan stres. Itu manfaat tapi tidak dianggap oleh syariat. Maka jangan kita anggap sebagai manfaat. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya kepada engkau tentang perjudian dan khamr. Katakanlah pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat bagi manusia. Allah menyebutkan khamr itu ada manfaatnya, kemudian apa? Judi juga ada manfaatnya, tapi manfaat tersebut tidak dianggap oleh syariat. Ya. Seperti orang mengatakan babi, babi ada manfaat, babi banyak manfaatnya. Bisa dibuat ini, bisa dibuat anu, tetapi tidak dianggap oleh syariat dibuang. Nah, ada perkara-perkara yang syariat ya manfaat dan mudaratnya tidak di tidak ada nasnya, maka disitulah kita menimbang antara maslahat dan mudarat. Ustadz, bagaimana hukum menikah dengan sepupu? Semisal anak seorang lelaki punya anak perempuan dan adik, adik anak juga seorang lelaki dan memiliki anak lelaki. Bagaimana hukum pernikahan anak kami? Sah, ya. Sepupu itu bukan bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, ya. Bahkan menikah dengan om. Contohnya, adalah Ali bin Abi Thalib dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali dan Ali dan Nabi adalah sepupuan. Nabi saw. anaknya Abdullah, Ali anaknya siapa? Abu Thalib. Ternyata Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan omnya, ya tidak? Kenapa? Karena Nabi dan bukan om langsung, tapi dia sepupu. Kalau om langsung nggak boleh. Tidak boleh kita anak kita putri kita nikah nikah dengan saudara kandung kita, nggak nggak boleh. Tapi kalau putri kita nikah dengan sepupu kita, maka apa? Boleh. Sebagaimana kita boleh nikah dengan sepupu sepupu kita. Jadi tidak mengapa dan dan ini banyak di Arab Saudi ini orang Arab sampai sekarang juga teman-teman kita yang dari Arab dari Yaman sering menikahkan apa sepupu dengan sepupu. Dan saya pernah khutbah nikah tentang pernikahan sepupu dengan sepupu. Artinya nikah dengan ini saya dipanggil untuk khutbah nikah. Pernikahan di antara sepupu. Nah, jadi masalah. Bagaimana jika ketika istri marah selalu minta cerai? Apa nasihat Ustaz? kalau istri emang kadang-kadang sok itu. Istri dia orang sok, sok minta cerai begitu dia cerai nangis ya. Dan nah, itu sering itu, ceraikan aku, cerai ceraikan aku. Iya kamu saya cerai, udah bingung dia. Ya, istri seperti itu. Oleh katanya kalau istri tantang kita, kita ini bukan perempuan, kita laki-laki ya pikiran kita panjang. Tidak semua perkataan istri kita kemudian kita terpancing. Kalau istri bilang kalau kamu jantan ceraikan saya. Seandainya istri mengatakan demikian, kalau kamu jantan ceraikan saya, justru kalau kamu jantan jangan ceraikan dia. Kalau kamu ceraikan dia berarti kamu juga seperti perempuan. Makanya Allah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan tolak liman akhada bisa. Talak itu di tangan lelaki. Antum bayangkan kalau tangan tolak talak itu di tangan perempuan tiap hari kita dicerai tiga kali mungkin sama istri. Kenapa dia nggak bisa tahan emosi? Nanti laki-laki itu bisa tahan emosi. Ya, kita tidak menceraikan istri kita kecuali kalau kondisinya sudah darurat, sudah sudah tidak ada jalan keluar kalau cerai, kecuali cerai maka ceraikan nggak jadi masalah. Itu pun talak satu dan dijatuhkan di waktu isi ya suci dan belum kita gauli. Nah, ini butuh pembahasan masalah cerai. Saya insya Allah kalau mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita bisa bertemu sekali lagi dalam pertemuan yang lain kesempatan yang lain kita harus bahas fikih cerai. Kita harus bahas apa fikih cerai karena banyak orang menikah tidak tahu fikih cerai. Dia belum nikah sudah belajar fikih poligami. Fikih cerai saja belum dia pelajari, langsung fikih poligami. Akhirnya apa dia ceraikan istrinya ngawur. Terkadang dia sudah ceraikan istrinya, dia tidak tahu kalau dia sudah jatuhkan cerai sama istrinya. Cerai pun ada para ulama menyebutkan tolak sunni dan tolak bid'i. Ada talak sesuai dengan sunnah, ada cerai sesuai dengan sunnah, ada cap cerai yang bid'ah. Jadi ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah belajar fikih cerai. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Sebagaimana Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa asyhadu an la ilaha